بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية ومنهم أبو صالح والزبير بن عدي وعلي وعلي بن الحكم البناني وعبد الملك بن عمير ويزيد الرفاشي وعبد الله بن بريدة كلهم عن أنس وصحه جماعة من الحفاظ وزاد الشافعي في مسنده في آخره وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وساقه أثمان بن أبي شيبة من طرق وقال في بعضها ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي إلى أن قال ثم يرتفع على الكرسي ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pada kesempatan yang lampau kita membaca hadis yang panjang tentang adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak bagi ahli surga di hari Jumat. Maka hadis yang panjang ini sebagaimana disebutkan pada kesempatan yang silam Rawahu Anas rawahu an Anas jama'atun minhum Uthman bin Umair Abil Yaqidhan Selain perawi-perawi di atas yang meriwayatkan daripada Anas, ada juga jalur-jalur lain. Disebutkan di antaranya Uthman bin Umair Abu Liqidan. Kemudian wa min tariqihi rawahu Syafi'i dari Uthman bin Umair ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam musnadnya. Wa Abdullah bin Imam Ahmad fi Sunnah dan juga diriwayatkan oleh anaknya Muhammad bernama Abdullah dalam kitab yaitu Sunnah. usul sunnah. Peminhum diantara jalur-jalur lainnya yang meriwayatkan hadis ini Abu Salih Zubair bin Adi, Ali bin Hakam, Al-Bunani, Abdul Malik bin Umair, Yazid, Ar-Raqashi, Abdullah bin Uraidah, kulluhum an Anas. Semuanya meriwayatkan dari jalur Anas. Wa sahahahu jama'atun minal huffaz. Dan sebagian daripada ulama-ulama hadis mensahihkan hadis ini dengan banyaknya jalurnya. Wazada Syafi'i fi Musnadih dan dalam Musnad Imam Syafi'i Imam Syafi'i meriwayatkan dengan tambahan redaksi wa huwal yaumul ladzi istawa fihi rabbukum 'alal 'arsy. Hari itu, hari Jumat tersebut di surga adalah hari Tuhan kalian bersemayam di atas arasnya. Wasaqa Uthman bin Abi Syaibah min turuq dan jalur ini juga diriatkan oleh Utsman bin Abi Shaybah dari banyak jalur waqala fi ba'dihah dan di sebagian dari jalur-jalur tersebut redaksinya thumma yatajalla lahum rabbuhum tabaraka ta'ala maka setelah ahli surga berkumpul di hari Jumat Allah tabaraka ta'ala menampakkan dirinya kepada mereka fa yaqulu Allah tabaraka ta'ala berkata Analladhi sadaqtukum wa'di. Akulah yang telah menepati janjiku kepada kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku pula lah yang telah menyempurnakan nikmatku atas kalian. Wa hadza mahallu karamati. Dan inilah tempat karamahku, kedermawananku. Ila an qala hingga Allah berkata, hingga berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yartafi'u 'ala kursiyyih." kemudian dia Allah meninggi di atas kursinya wa yartafi'u ma'ahu nabiyyun was-siddiqun was-syuhada maka setelah itu meninggi pula para nabi-nabi was-siddiqun was-syuhada wa yarji'u ahlul ghurab ila ghurafihim kemudian pemilik bilik-bilik di surga kembali ke masing-masing bilik mereka. Naam. Wa dzakara Muhammad bin زربرقان عن مقاتل ما عن مقاتل عن مقاتل بن عن مقاتل بن حيان عن أبي زبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا وذلك أنهم يزورون ربهم في كل جمعة فيقول لهم تمنوا فيقولون وما تتمنى وقد أد وقد أدخل وقد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما أعطيتنا فيقال لهم تمنوا فيلتفتون إلى العلماء وذكر الحديث في قصة الجمعة وذكر محمد بن زبرقان دان محمد بن زبرقان من an عن مقاتل بن حيان عن أبي الزبير dari Muqatil bin Hayyan dari Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala berkata Jabir qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu inna ahlal jannati la yahtajuna ila al ulama'i fil jannah sungguh ahli surga membutuhkan para ulama di surga kama yahtajuna ilaihim fid dunya sebagaimana manusia membutuhkan ulama di dunia wadhalika annahum yazuruna rabbahum fi kulli jum'atin yang demikian itu bahwasanya mereka mengunjungi Tuhan mereka atau bertemu dengan Tuhan mereka setiap Jumat fayaqulu lahum maka Tuhan mereka berkata kepada mereka ahli surga tamannau silahkanlah kalian bercita-cita mintalah fayaquluna wa ma natamanna maka berkatalah ahli surga apalagi yang kami butuhkan apalagi yang kami harapkan yang kami inginkan waqad adkhaltana al-jannah padahal engkau telah masukkan kami ke dalam surga wa a'taitana ma a'taitana padahal engkau telah memberikan kepada kami segala sesuatu fa yuqalu lahum tamannau maka kembali dikatakan kepada mereka hendaklah kalian bercita-cita fa yaltafituna ilal ulama akhirnya mereka pun menoleh kepada ulama dalam hadis yang panjang wa dzakarul haditsa fi qissatil jum'ah kemudian disebutkanlah hadis tersebut tentang kisah hari Jumat di surga kelak. Jadi ini menunjukkan di surga itu ada hari-hari. Ya. Ada hari-hari dan hari yang paling utama di surga adalah hari Jumat. Nah. Warawahu Ibnu Mundah min hadis al-A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam وذكر قصة الجمعة بطولها وفيها يقول سالوني فيقولون أرنا وجهك أرنا أرنا أرنا أرنا وجهك رب العالمين ننظر إليك فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب ويتجلى لهم فينظرون إليه ورواه ابن منده أو منده من حديث الأعمش dan Imam Ibnu Mandah meriwayatkan dari hadis A'mash an Abi Wa'ilin an Hudzaifah dari Abu Wa'il dari Hudzaifah عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi صلى الله عليه وسلم وذكر قصة الجمعة بطولها dalamnya kisah panjang tentang hari Jumat di hari di surga kelak wafiha di antara hadis tersebut redaksinya yaqulu Allah berkata saluni di hari Jumat pekan hari Jumat berkata Allah kepada ahli surga ya saluni mintalah kepada saya fayaquluna maka mereka berkata arina wajhaka rabbal alamin nanzuru ilaik ya tuhan perlihatkanlah wajahmu kepada kami kami ingin melihat kepada wajahmu fayakshifullahu tabaraka taala tilkal hujub maka allah menyingkap hijabnya allah itu hijabnya adalah cahaya yang menghijab antara makhluk dengan allah adalah cahaya di dunia tak mampu kita melihat allah Ya, bahkan alam semesta pun demikian. Tatkala Musa meminta kepada Allah agar melihat Allah, kata Allah, "Lan tarani." Engkau tak dapat melihat saya. Kau lihatlah kepada gunung. Sekiranya gunung itu mampu melihat saya, engkau mampu melihat saya. Tatkala Allah menyingkap hijabnya kepada gunung, seketika gunung itu hancur. Musa pun pingsan. Maka tak mampu kita melihat Allah kecuali kelak di hari kiamat ya kecuali kelak di surga. Tentunya berbeda antara surga dan alam dunia. Ya. Berbeda. Tak dapat disamakan, tak dapat di, dianalogikan antara dunia ini dengan alam akhirat. Disebutkan berapa lama manusia berdiri menunggu di sidang oleh Allah Jalla wa ala di padang mahsyar berhari. Ya, bahkan bertahun mereka tak makan tak minum tapi mereka tak mati berbeda ya jadi jangan pernah kita menganalogikan negeri akhirat dengan dunia ini tak mungkin berbeda di akhirat Allah beri kita kemampuan melihat wajah Allah Jalla wa'ala di dunia ini tak mampu makanya ibunda kita Aisyah mengatakan barang siapa yang mengaku dia telah pernah melihat Tuhannya barang siapa yang mengaku Barang siapa yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melihat Tuhannya, ya sungguh dia telah berbuat dosa atas nama Allah. Karena Nabi kita yang mulia SAW tidak pernah melihat Allah. Bahkan ketika peristiwa Mi'raj pun Nabi tak melihat Allah. Nabi berdialog dengan Allah dari belakang hijab. Ya, berkata ibunda kita ketika Nabi naik ke atas, "Hal ra'aita rabbaka?" Ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Berkata Rasulullah nurun anna arahu. Cahaya hijabnya bagaimana saya melihatnya. Ya. Ada sedikit persisian antara al-sunnah. Pernahkah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala? Riwayatkan daripada Ibnu Abbas Nabi pernah melihat Allah, tapi yang benar yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi melihat Allah bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan hatinya. Ya, dan Syekhul Islam Taimiyah merajihkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pernah melihat Allah dengan mata hatinya, tidak dengan mata kepala. Dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku pernah melihat Tuhanku dalam sebaik-baik penampakan. Ya, fayakshifullahu tabaraka ta'ala wa tilkal hujub maka Allah membukalah hijab tersebut wa yatajalla lahum Allah tabaraka ta'ala tampakkan zatnya kepada mereka fayanzuruna ilaih maka mereka pun melihat Allah kata Nabi dalam hadis yang lain innakum satarawna rabbakum sungguhnya kalian pasti melihat Tuhan kalian di tempat tentunya kita melihat Allah Subhanahu wa taala Allah berada di atas ya إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر kalian pasti melihat Tuhan kalian dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat bulan purnama la tudammuna fi ru'yatihi taklah perlu kalian berdesak-desakan untuk melihatnya sebagaimana kita tak perlu berdesak-desakan melihat bulan purnama di kala malam terang benderang tak ada padanya awan maka demikian pula kita tak perlu bersa-bersakan melihat Allah Jalla wa'ala kesamaannya adalah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita melihat malam bulan purnama ya menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala dilihat dilihat ya fi jihatil ulu di arah atas ya menunjukkan Allah di atas nah وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي ذئب عن محمد ذؤب من حديث ابن أبي ذؤب عن محمد بن عمر بن عطاء عن سعيد بن يسار رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد طيب أخرجي حميدة وابشري أخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تعالى وإذا كان الرجل السوء, رجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحمي بحميم وغساق وآخر وآخر وآخر وآخر وآخر من شقله أزواج أزواج من شقله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعر ثم يعرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي دميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء لا يفتح لا يفتح لك أبواب السماء فترسل فترسل فترسل من السماء ثم تسير إلى القبر فترسل نعم إلى السماء طيب وروى الإمام أحمد في مسنده إمام أحمد ونرك دلم مسندنا من حديث أبي الذئب من طيب، حديث أبو الذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار جابر محمد بن أمر بن عطاء أطاء سعيد بن يسار رضي الله عنه عن أبي هريرة دل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دل النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي برسابدة إن الميت تحضره الملائكة Sesungguhnya jenazah tatkala akan sesungguhnya manusia ketika akan mati dia akan dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga dan Abu Daud akan datang duduk di sisinya malakul maut. Akan datang ya kepadanya malaikat-malaikat rahmat jika dia orang mukmin yang baik saleh. Akan datang akan datang padanya malaikat-malaikat azab ya dengan wajah yang mengerikan jika dia orang kafir, orang munafik, orang fasik. Ya. Tapi kita tak melihat mereka. Kata Allah wa antum hina idzan tandurun. Ya, falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzan tandurun. Ya, tatkala roh telah tiba di kerongkongan dan kalian melihat dalam kondisi dia naza di akhir akhayatnya. Ya, dalam kondisi sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya dari kalian tapi kalian tidak melihat. Kata-kata kami di sini adalah malaikat-malaikat Allah dan malakul maut. Yang begitu dekatnya. Ya, tak ada yang melihat dari golongan manusia sementara dia sendiri yang melihat kedatangan molekul maut, kedatangan malaikat-malaikat rahmat atau azab. Inilah disebutkan tahdhuruhul malaikah. Akan dihadiri oleh para malaikat-malaikat. Andai kata malaikat rahmat yang datang dia membawa kafan dari surga yang harum wanginya. Jika dia malaikat yakni orang ini yang akan mati ini adalah orang fasik, kafir, munafik, malaikat-malaikat azab membawa kafan dari neraka dengan baunya yang busuk. Faidha kana rajulu salih Jika orang ini adalah laki-laki salih Qalu Maka berkatalah malaikat-malaikat tersebut Ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibatu Keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang Yang tentram, yang baik Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Ya ayyatuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmain, mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wahai jiwa yang mutmainnah yang tentram yang tenang kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau diridhoi oleh Tuhanmu ya dalam keadaan diridhoi Tuhanmu dan Tuhanmu ridha kepadamu radiyatan mardiyah ini adalah ruh orang mukmin yang benar-benar sempurna imannya yang tidak mencampurkan mencampur adukkan iman dengan kefasikan seperti itulah dia akan dikeluarkan rohnya. Dalam hadis yang tadi saya sebutkan, maka keluarlah rohnya dengan begitu mudahnya. Ya, semudah keluarnya air dari tiku. فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في كانت في الجسد الطيب ruh yang berada dalam tubuh yang baik. Ukhruji hamidatan, keluarlah dalam keadaan engkau terpuji. Wa abshiri, bergembiralah engkau biruhin wa raihan. Bergembiralah dengan wangian ya dengan harum-haruman yang dari surga. Wa rabbin ghairi ghadbana. Bergembiralah dengan Tuhan yang tidak murka kepadamu. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Innal ladhina qalu rabbunallahu Thumma istakamu Semuanya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah dan kemudian mereka istiqamah dalam hidup di dunia ini. Tak melenceng, tetap lurus di atas perintah Allah. Mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, menyembah Allah dengan cinta, harap dan takut. Istiqamah sampai matinya. Karena tak semua orang mampu istiqamah ya sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikah akan turunlah kepada mereka malaikat kapan ini ketika sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu malaikat-malaikat ini menghibur dirinya malaikat berkata tak perlu kau takut tak perlu sedih Takhafu, Allah takhafu, tak perlu khawatir apa yang kau hadapi semuanya kebaikan demi kebaikan di atas kebaikan dan tak perlu kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan dari urusan dunia itu. Tak perlu kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau wahai ruh, wahai jiwa yang tenang dengan surga yang dijanjikan. Maka dia pun keluar dengan mudah. Kemudian malaikat-malaikat Ya. Rahmat tadi seketika mengambil ruh tersebut dari tangan malakul maut, dimasukkan ke dalam kafan dari surga dibawa ke atas. Fala yazalu yuqalu laha dhalik terus dipuji dikatakan demikian kepadanya hatta yuntaha biha ila sama allati fiha Allah taala. Terus dia naik, dibukakanlah pintu langit pertama dan setiap malaikat yang mencium harum baunya bertanya, ruh siapakah gerangan begitu harum? Disebutkan ini ruh si fulan bin fulan dengan nama yang terbaik di dunia. Maka dimintakan agar dibukakan pintu langit pertama dibukakan. Naiklah dia ke atas penduduk langit pertama dari malaikat-malaikat pun kembali bertanya ruh siapakah gerangan sampai naik ke langit ketujuh. Dalam riwayat ini ya hatta yuntaha biha ila sama allati fiha Allah sampai dia ke langit yang dalamnya Allah yang lebih roji bukan dalam langit Allah tapi di atas langit ya karena Allah tak akan mungkin dalam alam Allah di atas berpisah dengan makhluk tak dapat dilingkupi oleh makhluk Allah Maha besar ya wa idza kana rajulus su'u apabila laki-laki yang akan mati ini adalah orang yang jahat Qalu maka berkatalah malaikat-malaikat azab, "Ukhruji, keluarlah engkau wahai ruh, Tuhan nafsul khabithah, jiwa yang keji, kanat fil jasadil khabith dalam tubuh yang keji. Ukhruji dzamimatan, keluarlah dalam keadaan engkau tercela." Wa abshiri bihamimin Bergembiralah engkau dengan air menggelegak Sebagai minumanmu Wagasakin bergembira engkau dengan nanah ahli neraka, luka-luka bakar ahli neraka. Karena ahli neraka ketika dibakar, subhanallah tubuh mereka mengeluarkan ya, mengeluarkan cairan. Dan itu cairan ya meleleh kemana-mana dan itulah yang diminumkan kepada ahli neraka. Ya dan billah. Ya. Bihamimin wa ghassaq Bergembiralah kalian, nikmatilah ini minuman dari air menggelegak. Kata Allah, wasuqu ma'an hamima. Tatkala mereka minta minum kepada ahli surga dalam surah Al-A'raf. Ya. Ketika mereka melihat Allah perlihatkan ke mereka penduduk surga. Ya, maka mereka minta kepada penduduk surga untuk diberikan sedikit daripada kenikmatan yang mereka nikmati di surga. Ya, maka berkata Allah surga innallaha harramahu ma'al kafirin. Mohon maaf. Semua yang kami nikmati ini Allah haramkan untuk kalian orang-orang kafir. Setelah mereka minta minuman, digantikanlah minuman oleh Allah SWT ya dari mana? Dari air yang menggelegak. Wasukumaan hamima. Mereka kehausan dahaga karena panas bersangatan di, di neraka jahanam. Mereka minta minum. Maka diberilah mereka minuman dengan air yang begitu menggelegaknya. Kata Allah wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Tatkala mereka diminumkan air menggelegak ini seketika terputus-putuslah isi perut mereka karena panasnya. Subhanallah, kalaulah 100 derajat saja membuat tangan kita ini bengkak. 100 derajat. Ya, masih utuh tapi bengkak dia. Masukkan tangan kita ke dalam air mendidih, bengkak. 100 derajat, bagaimana jika 1000 derajat? Subhanallah, besi saja meleleh. Ya. Akhirnya isi perut mereka terpotong-potong. Ya. Inilah minuman ahli neraka. Wa dan cairan daripada nanah-nanah, luka-luka dari tubuh orang-orang ahli neraka wa akharu min syakli azwat dan yang semacamnya fala yazalu yuqalu laha dzalik terus malaikat-malaikat azab mentalkinkan kata-kata itu keluarlah engkau wahai ruh yang keji dalam tubuh yang keji dalam keadaan terhina dan bergembiralah engkau dengan neraka yang telah menantimu air yang menggelegak nanah ahli neraka dan yang lain-lain semacamnya terus dikatakan ya hatta takhruja sampai keluarlah ruh tersebut dalam riwayat lainnya maka ruh itu enggan keluar dari dalam jasadnya maka seketika dipaksalah oleh malakul maut sehingga dengan terpaksa dicabut lepaslah ruh tersebut dari jasad baru saja keluar seketika diambil oleh malaikat-malaikat azab dimasukkan ke dalam Ya, kain kafan yang dari neraka didatangkan iya, dan billah. Thumma yu'raju biha ila sama. Kemudian ruh ini diangkat ke langit. Setiap penduduk langit yang mencium bau busuk berkata, "Ruh siapakah ini yang begitu keji baunya?" Maka dijawablah oleh malaikat-malaikat azab, "Ini ruh si fulan bin fulan." Dengan nama yang terjelek. Ketika telah mendekat ke langit pertama, fayustaftahu Maka dimintalah oleh malaikat-malaikat azab agar pintu langit dibukakan fayuqalu man hadhihi maka ditanya siapa ini yang mau masuk ke dalam pintu langit pertama fayuqalu fulan dikatakan ini si fulan bin fulan nama yang paling jelek di dunia di, diberikan fayuqalu maka dikatakan oleh penduduk langit pertama yang menjaga pintu langit pertama karena langit berpintu-pintu kata Allah wa futihatis sama wa fakanat abwaba dan dibukakanlah langit-langit dan yang memiliki pintu-pintu. Ya, langit itu adalah makhluk Allah tabaraka taala. Bukan yang biru itu langit, bukan. Itu batas pandangan kita terakhir. Tak tahu kita betapa tingginya langit pertama itu, subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana kerdilnya, kecilnya bumi dibandingkan yang lain-lainnya, bagikan debu saja bumi kita ini, bagikan debu pasir. Ya, begitulah bumi ini. Itu semuanya masih di bawah langit pertama. Ya, ada jutaan jumlahnya sebagaimana matahari kita ini. Bahkan ada yang sampai beratus beribu kali besar daripada matahari kita ini. Besar sekali alam semesta. Tak dibukakan pintu tersebut. La marhaban bin nafsil khabitha. Bahkan dikatakan tak ada ya ucapan selamat datang bagi ruh yang keji kanat fil jasad khabith dalam tubuh yang keji irji'i dzamimatan pulanglah engkau kembali ke sana ke asalmu ya dzamimatan dalam keadaan terhina fa innahu la yuftahu laka abwabus sama tak mungkin dibukakan bagimu pintu langit subhanallah tak akan mungkin kau masuk surga kecuali apabila bisa unta masuk dalam lubang jarum kau bisa masuk surga innal ladhina innal ladhina kafaru wastakbaru bi ayatina la tufattahu lahum abwabus Sesungguhnya orang-orang kafir mengingkari ayat-ayat kami tak akan dibukakan bagi mereka pintu langit kata Allah. Hatta wala yadkhulunal jannah tak dibukakan pintu langit tak akan pula mereka masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kecuali jika memang bisa unta masuk ke dalam lubang jarum masuklah mereka. Dan ini adalah ungkapan mustahil. Tak akan mungkin unta masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Mustahil sama dengan orang kafir mustahil masuk dalam surga. Tak akan dibuka mungkin mereka pintu-pintu langit. Kata Allah, la tafattahu lahum abu sama. Tak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Seketika ruh mereka dicampakkan. Nabi membacakan firman Allah swt. wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama." Seolah-olah dia itu dicampakkan dari langit fatakhtafuhu at-tayr disambar oleh burung fatahwi bihir rih fatahwi bihir rih ila makanin sahik dibawa oleh angin dicampakkan ke tempat yang jauh maka ruhnya dicampakkan dikembalikan ke dalam jasadnya dalam alam barzakh didudukkan untuk ditanya tak mampu dia ditanya maka dijepit oleh bumi disiksa dibukakan pintu ke neraka dan dia lihat semua kejelekan di neraka dia pun menjerit dan dia berkata ya Tuhan jangan pernah jadikan kiamat Nah, kemudian fatursalu minas sama maka dicampakkanlah tersebut dari langit thumma tasirul qabri dimasukkan ke dalam kubur disatukan dengan jasadnya maka hiduplah dia dalam kehidupan alam barzakh bukan kehidupan dunia tak bisa dengan kamera CCTV dipantau di hidup tidak sebagaimana CCTV tak pernah dapat memantau mimpi seorang dalam tidurnya CCTV eh, letakkan dia tidur tergeletak padahal dia sedang dikejar oleh ular. Ya. Subhanallah. Naik ke pohon kayu dikejar ular, loncat ke bawah dikejar macan. Lari ke sungai, masuk sungai dikejar buaya. Terengah-engah dia. Ya, baru dia itu selamat ketika tersadar. Kadang tersadar keringat dingin, kadang menjerit-jerit dalam tidurnya. CCTV tak memantau. Orang yang hidup tak memantau, tak melihat. Demikian juga dalam alam barzakh. Maka apabila kau masukkan CCTV dalam alam kubur, tentunya ini alam bukan alam yang kita lihat. Ya, maka jangan kita dustakan. Mana didudukan? Ah, tak benar nih hadis. Otakmu yang tak benar. Bukan hadis tak benar. Ini alam-alam barzakh. Ya. Kalau anda kata disatukan dengan jasad, pastilah dia hidup. Kita katakan, ya dia hidup. Tapi hidup dalam alam barzakh. Karena itulah Ahlussunnah mengatakan yang diazab ke dalam alam kubur ruh dan jasad berbarengan. Walaupun ruh lebih dahsyat terkena azabnya. Muncullah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ya tidak beriman dengan perkara gaib. Bagaimana dia azab ruh dengan jasad kalau jasadnya terbakar jadi debu? Subhanallah. Allah mudah sekali merasakan bagi tubuh yang telah menjadi debu tersebut azab. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau harus ingkari hadis? Karena otakmu tak sampai. Gimana terkena jasadnya azab padahal telah terpotong-potong oleh binatang buas, dicabik-cabik, masuk dalam perut ikan dan seterusnya tenggelam. Kita katakan kau kira Allah tak mampu membuat jasadnya merasa bahkan ketika sudah hancur lebur manusia semua Allah katakan kembali seketika kembali semua tubuh manusia utuh dari kiamat Nabi mengatakan seluruh tubuh ini akan hancur kecuali ada namanya tulang ekor. Dari situlah Allah hidupkan manusia kembali. Ya. Hancur seluruhnya kecuali tulang ekor tersebut Allah hidupkan manusia dari situ kembali. Allah kuasa. Mengapa kita ingkari hadis? Jika hadisnya sahih. Nah, tafadhal. وروى وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يلحد ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرة وفي يده عود ينكت به, ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال ista'idu billahi min adabil qabari marotain aw thalathan. Hasbuka. Imam Ahmad meriarkan dari dalam musnadnya dari hadis Bara bin Azib. Tadi saya sebutkan sebagiannya. Ini kita baca detailnya. Berkata Bara bin Azib, kami keluar menyertai Rasulullah SAW membawa jenazah salah seorang Ansar. Sampailah kami di perkuburan <clears throat> dan ketika itu belum lagi siap liang lahannya. Maka Rasulullah pun duduk kami pun duduk mengitari Rasulullah SAW. Seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung menunjukkan kekhusukan, Tunduk, tafakur, tak ada yang menengadahkan wajahnya ke atas. Seolah-olah ada burung di atas kepalanya. Wafiyah diudun dan Nabi ketika itu membawa ya tongkat atau kayu kecil atau ranting kecil yang kutubil ar ya yang dia yakni Nah, ginilah ke tanah. Apa namanya itu? Hah? Ya, tapi gini-gini. Nah. Apalah namanya itu. Ya. Farafa ra'sahu maka Nabi mengangkat kepalanya dan berkata, "Istaiidzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Dua kali atau tiga kali. Kamil. Thumma qala إن العبد المؤمن إذا كان في في في انقطاع من الدنيا وإقبال وإقبال من الآخرة وإقبال وإقبال من الآخرة نزل إليه نزل نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الوجوه بيض الوجوه كأن وجوههم شمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت وحنوت, وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء من, من في السقاء من min Kita lanjutkan. Berkata Nabi sesungguhnya hamba mukmin itu jika finqita'in minad dunia akan terputus hubungannya dengan dunia. Tak ada lagi hubungan dengan dunia ketika dia mati. Wa iqbalin minal akhirah ketika dia siap-siap menghadap negeri akhirat dan alam barzakh adalah awal daripada negeri akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Biyutul wujuh Wajah mereka putih bersih. Ka'anna wujuhahum syams bagikan matahari terangnya wajah-wajah mereka. Ma'hum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan daripada kafan-kafan surga. Wahanutun min hanutil jannah. Membawa parfum daripada parfum surga. Hatta yajlisu minhum addal basar. Sehingga duduklah seluruh malaikat tersebut sepanjang penglihatan matanya. Dia lihat sepanjang melihat matanya ada malaikat-malaikat. Tsumma umalakul malakul mauti. Kemudian datanglah setelah itu malaikat maut ini nama yang benar, bukan ya malaikat apa namanya? Israel, tidak sahih Israel, malaikat maut. Maka hatta yajlis 'inda ra'si, duduklah malaikat maut di sisi kepalanya. Fayaqulu berkatalah malaikat maut ayat Tuhan nafsu taibah wahai jiwa yang baik ukhruji ila maghfiratin min Allah wa Keluarlah engkau menghadap ya ke ampun Allah dan keriduannya. Berkata Rasulullah, ya, Qala fatakhruju tasilu kama tasil qatrah. Maka keluarlah hal tersebut sebagaimana keluarnya air min fis saqa dari mulut ceret. Tak payah keluar. Mudah. Nah. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfatu 'ainin. Tarfata. Tarfatan tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalik al hanuti. ويخرج منها كأتي كأتيب كأطيب كأطيب نفحة مسك نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيسعدون بها فلا فلا يمرون فلا يمر فلا يمرون على الملائن من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقول فلان من فلان فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمون كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا Hasbuka. Fayakhudhuha maka seketika ruh itu keluar diambil oleh malakul maut fa idza akhadhaha baru diambil lam yad'uha fi yadihi tarfata ain tak dibiarkan lama-lama oleh malaikat-malaikat rahmat seketika hatta ya'khudhuha mereka ambillah ruh tersebut dari malakul maut jadi malakul maut tukang cabut saja ya tukang cabut kemudian setelah itu ditangani oleh malaikat-malaikat rahmat فإذا أخذها, أخذها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط maka ruh tadi diletakkan dalam kapan dan dalam kapan yang telah diletakkan padanya wangian wa yakhruju minha ka'atab nafhati miskin wujidat ala wajhil ard keluarlah wangi yang begitu harum sebagaimana wanginya bunga kesturi wangi yang terwangi di atas permukaan bumi ini qala fayas'aduna biha maka berkatalah Rasulullah dibawalah oleh malaikat-malaikat ini ruh tadi karena itulah Rasulullah mengatakan ya innar ruha idza qubidat tabi'aha al-basaru sesungguhnya ruh jika dicabut diikuti oleh pandangan mata karena diangkat ke langit maka mata memandangnya maka terbukalah mata orang-orang mau meninggal melihat ruhnya tercabut ya fala yamuruna ala mala'in minal malaikati illa qalu taklah mereka melewati rombongan malaikat kecuali semuanya bertanya ma hadhihi ruhut thayyibah ruh siapakah yang baik ini harum wanginya ini maka fayaqulun dikatakanlah oleh malaikat-malaikat tadi fulan min fulan ruh si fulan min fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yasammunahu fi biha fid dunya dengan nama terbaik di dunia yang diberikan hatta yantahu ila sama'id dunya maka sampailah ruh tersebut ke langit dunia langit yang terendah langit dunia langit kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh kursi arsy Allah jalla wa ala sampai di sini tak selesai. Cuma nak Eri? Dazan. Panjang lagi. Lanjutkan sedikit. Fadal. فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيجلسان فيجلسان فيجلسان فيجلسانه فيقولان له من رب من ربك فيقول ربي الله فيقول في فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقول فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما ومع ومع علمك وما علمك ومع علمك علمك ومع علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وصدقت وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة فأفرشوه فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وألبسوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وتي, وتي بها ويفصح ويفصح له في قبره قبره في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك يسرك يسرك فهذا يومك الذي كنت كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي Yubashirul bi Fayakul fayaqul ana amalukal salihu Fayakul rabbi akimis sa'a rabbi akimis sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali wa dzakara al haditha wa huwa hadithun sahihun sahahu jama'atun minal huffaz nah sampailah dia tadi ke langit ya ke langit pertama kemudian fayastaftihuna lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha maka dibukalah langit demi langit pintunya dan setiap ru langit ia mengiringinya ila sama illati taliha sampai ke langit berikutnya ya hatta yantahu biha ila sami sabia sampai ke langit ketujuh fa Allah taala maka Allah Subhanahu wa taala berkata uktubu kitabi abdi kitab abdi fi illiyin tuliskanlah catatan hambaku ini dalam tempat yang tertinggi namanya illiyin wa a'iduhu al-ard kembalikan dia ke bumi fa inni minha khalaqtuhum karena dari bumi mereka kuciptakan wa fiha u'iduhum padanya mereka akan kukembalikan wa minha ukhrijuhum taratan ukhra darinya mereka akan kubangkitkan kelak sekali lagi qala fatu'adu ruhuhu fi jasadih dikembalikanlah ruhnya dalam jasadnya fayatihi malakan datanglah dua malaikat yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya siapakah Tuhanmu fayaqulu rabbi Allah dia berkata, Tuhanku Allah, fayaqulani lahu, ma dinuka? Kembali keduanya bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dini islam Dia mengatakan, agamaku Islam, fayaqulani lahu, ma hadha rajul ladhi bu'itha fikum. Ditanyakan kepadanya, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah. Dialah Rasulullah. Fayaqulani lahu, wa ma ilmuka? Keduanya bertanya kepadanya, apa ilmu yang kau miliki? Qala, fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa saddaqtu dia berkata aku baca kitab Allah aku beriman dengannya aku benarkan dia fayunadi munadim minas sama maka disuruh dari atas langit an sadaqa abdi hambaku itu telah berkata benar fa afrisuhu minal jannah jawabannya benar sekarang bukakan baginya ya jalan ke surga wa albisuhu minal jannah berikan baginya pakaian dari surga waftahu lahu baban lil jannah bukakanlah baginya pintu menuju surga qala fayatihi min ruhiha wa tibiha maka dia pun mencium harum baunya surga wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih kuburannya pun diluaskan seluas-luas penglihatan matanya qala wa yatihi hasan wajhi kemudian datanglah ketika itu seseorang laki-laki wajahnya begitu elok hasanul thiyab pakaiannya begitu bagus tibur ruh rih begitu wangi dan harumnya dia fayaqulu berkatalah orang ini absyir berkatalah laki-laki tadi absyir billadhi yasurruka bergembiralah dengan apa yang membuat engkau senang. Fahada yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah Allah telah janjikan kepadamu dahulu. Fayaqul lahu man anta? Dia pun bertanya, "Engkau ini siapa?" Wahai laki-laki yang gagah perkasa, tampan rupawan, elok wangimu, harum maka fayaqulu dia pun menjawab ya fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti eh, fawajhuka alwajhu alladhi yubashshiru bil khair wajahmu membawa kebaikan fayaqulu maka orang itu menjawab ana amaluka salih aku inilah amal salehmu fayaqulu rabbi aqimis sa'ah maka dia laki-laki ini pun berkata ya Allah segerakanlah kiamat dan ini menunjukkan yang menemani kita di kubur nanti adalah amal saleh kita dalam bentuk laki-laki yang elak rupanya bagus, harum. Itu yang menemani kita. Amal kita sendiri jika ada. Maka dia pun berkata, Rabbi aqim saya Allah segerakanlah kiamat, aku tak sabar lagi nih. Hatta arja ila ahli umali, aku tak sanggup lagi, tak tahan, tak sabar. Aku ingin segera kembali kepada keluargaku, kepada apa yang kau janjikan berupa harta-harta di surga.